Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala Tapi <clears throat> bismillah kita lanjutkan yang berikutnya <clears throat> Qala al-muallif rahimahullah Walahu syubhat Walahum syubhatun ukhra يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala uh, dari hadis Usama bin Zaid. Maksudnya adalah kaum mubtadi'in ahlul bid'ah mau berdalil dengan peristiwa yang terjadi pada Usama bin Zaid di mana pada waktu itu di salah satu pertempuran Usama bin Zaid mendapati seorang musyrik yang tangguh di dalam bertempur, perkasa, luar biasa. Usama bin Zaid telah melihat di hadapan mata dia bagaimana dia membunuh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran itu yang gigih sekali. Akhirnya Usama bin Zaid yang juga salah seorang pahlawan dari kalangan sahabat pemberani lihai di dalam bertempur dia terus mengincar eh, seorang musyrik tadi itu diincar untuk dilumpuhkan sampai pada kesempatan tertentu Usama bin Zaid berhasil melumpuhkan orang tersebut dan orang tersebut sudah jatuh kemudian Usama bin Zaid dengan pedangnya telah terhunus begini kemudian tiba-tiba sang musyrik tadi menyatakan la ilaha illallah nah saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Ini dalam keadaan pertempuran. Usamah dengan uh, istihad yang ada padanya, kemampuan beristihad pada beliau pada waktu itu, dalam kondisi seperti itu, kemudian sang musyrik itu dipenggal oleh dia dan meninggal dunia. Nah, <clears throat> berita ini sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah memanggil Usama. Bahwa aku telah mendengar apa yang kau lakukan wahai Usama. Kemudian Rasulullah mengucapkan ucapannya ini. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kau bunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, Usama bin Zaid berusaha untuk menyebutkan uzur beliau ya Rasulullah orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedangku nah terbukti dia ucapkan di saat pedang sudah terhunus nah baru dia mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah orang ini seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah Apakah kau bunuh dia setelah mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahai Usama? Diulangi lagi oleh Rasulullah jawabannya. Nah. Usama terus menyatakan, Ya Rasulullah, orang ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah karena takut ya Rasulullah. Tidaklah Rasulullah berucap kecuali Aqatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, "Madza tasna bila ilaha illallah yaumal qiyamah ya Usama?" apa yang akan kau pertanggungjawabkan tentang kalimat la ilaha illallah nanti di yaumul qiyamah wahai Usama Usama lagi-lagi menyatakan ya Rasulullah orang ini mengucapkan karena takut kepada pedangku Rasulullah lagi-lagi mengulangi jawabannya mada tasna bila ilaha illallah yaumul qiyamah apa yang bisa kau lakukan untuk mempertanggungjawabkan kalimat la ilaha illallah nanti di yaumul qiyamah dalam riwayat yang lain karena itu satu kejadian diriwayatkan eh, oleh beberapa riwayat dijelaskan Rasulullah SAW mengucapkan ketika Usama uh, bin Zaid uh, menyebutkan udurnya ya Rasulullah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut pada pedangku Rasulullah menyatakan afala syaqaqta qalbahu apakah engkau robek dadanya untuk bisa engkau kemudian melihat apa yang ada di isi hatinya nah nah ingkar dari Rasulullah sangat keras sekali terhadap perbuatan Usama. Padahal siapa Usama itu? Usama itu adalah Usama bin Zaid bin Haritha Hibbu ibni Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kesayangan dari putra kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Haritha itu adalah putra kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi bukan putra kandung. Lah Usama ini putranya. Ini yang pertama. Anak atau boleh dikatakan cucu kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucu angkat. Orang kesayangan yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kejadian ini terjadi dalam sebuah pertempuran. Kejadian ini peristiwa ini menimpa kepada Usama dalam sebuah pertempuran yang sangat sengit bukan dalam keadaan tenang seperti ini sehingga dia bisa punya pilihan untuk berpikir sejenak atau memanggil kawan-kawannya bermusyawarah gimana ini enaknya. Nah, kira-kira anak penggal atau bagaimana? Nggak ada kesempatan untuk itu. Karena ini dalam pertempuran dan orang ini luar biasa. Di depan Usama bin Zaid dia membunuh sahabat Rasul. Jadi nggak gampang masalahnya. Usama sudah emosinya luar biasa pada waktu itu. Bagaimana kawan-kawan sendiri dibunuh oleh dia? Nah, dan musyrik ini punya kekuatan. Kalau dilepas malah berbalik. Usama yang di uh, hunuskan pedangnya oleh dia akan dibunuh. Sehingga dalam waktu yang singkat Usama harus beristihad dalam kondisi debu-debu pertempuran ini belum selesai. Nah, dalam kondisi orang tersebut adalah orang yang kuat. Dalam keadaan pula Usamah belum punya semacam uh, contoh misal kejadian yang sama seperti itu untuk kemudian dikiaskan oh dulu pernah terjadi menimpa seorang sahabat peristiwa seperti ini ternyata dia disalahkan atau dibenarkan nggak pernah terjadi peristiwa sebelumnya seperti itu untuk kemudian dijadikan kias tolak ukur apakah yang dia lakukan ini adalah benar atau salah sehingga istihad murni dari Usama dalam keadaan seperti itu itu pun Rasulullah tidak memberi dispensasi tidak memberi uzur kepada Usama ketika memenggal leher seorang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi seperti itu nah barakallahu fikum la musyrikin atau ahlul bid'ah berdalil dengan ini kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh dibunuh nah Fahim tuh ya ikhwan? Ini pendalilannya mereka. Kalau sudah difahami ini kita lanjutkan. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirt umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaznya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah yakni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umat manusia ini sampai mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Nah, ini bentuk pendalilannya. Wa ahadits ukhar fil kaffi amman qalaha dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang wajibnya menahan diri tidak membunuh orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang sudah bisa difahami bentuk syubhatnya. Nah, wa muradu haula'il jahalati anna man qalaha la yakfuru wa la yak, la yukaffaru wa la yuqtalu walau fa'ala ma fa'al. Maksudnya mereka berdalil dengan ini adalah mereka para juhal dari kalangan ahli bid'ah bahwa barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh pula dibunuh walaupun dia telah berbuat apa saja yang dia perbuat walaupun dia telah berbuat berbagai macam jenis perbuatan kekufuran nggak boleh karena sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh dibunuh nggak boleh dinyatakan sebagai kafir ini maunya mereka fayuqalu li al musyrikin al-juhal maka kita menjawab dengan mengatakan kepada mereka orang-orang jahil dari kalangan musyrikin tersebut perhatikan sekarang sudah mulai memasuki jawaban معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد alladhi huwa aslun aslu dinir rasul rusul wa ra'suhu walakin a'daullah ma fahimu ma'nal ahadith Jawaban yang pertama kepada mereka jawaban secara global yang telah disebutkan sebelumnya. Syekh sekarang ingin menjawab atau memberikan jawaban dengan jawaban yang sifatnya global yang telah lalu pembahasannya untuk kemudian baru memasuki jawaban secara langsung kepada hadis Usama bin Zaid dan hadis Abi Hurairah yang berikutnya. Kata beliau, telah kita ketahui bersama. Kalau anda wahai juhal telah menyatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah sama sekali tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh diperangi. Walaupun telah berbuat apa saja yang dia lakukan selama dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka jawabannya yang secara global adalah telah kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah telah memenangi orang-orang Yahud dan menawan mereka sebagai tawanan perang padahal mereka pada waktu itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Ada sekelompok Yahud pada waktu itu, Yahud itu berkobail, ada kabilah-kabilah. Nah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah dan yang lainnya. Nah, sebagian Yahud pada waktu itu ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi dia tetap pada keyakinan-keyakinan batil yang mereka yakini sebelumnya. Bahwasanya Uzair itu ibnu Allah, Uzair itu adalah anak Allah. Nah, ternyata Rasulullah masih memerangi kaum tersebut. Rasulullah masih memerangi menyerang kaum tersebut walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? karena mereka masih melakukan atau meyakini sebuah akidah dan amalan yang mengkufurkan atau menyebabkan kafirnya sang pelakunya. Tetap Rasulullah memerangi mereka. Bisa difahami, ya, ikhwan? Nah, yang kedua, apa yang telah lalu yang kita pelajari bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah dalam keadaan mereka telah menyaksikan bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah salat dan mereka mengakui bahwa diri mereka sebagai muslim nah menyatakan kami muslimin toh ternyata diperangin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nah Bani Hanifah siapa itu ya uh, Pak Sumadi siapa bani Hanifah apa, apa pengikutnya Abi Hanifah? Hanafi mazhabnya. nah Pengikut mazhab Hanafi. Barakallahu fiqh nah Salamah. Siapa Banu Hanifah? Mereka pengikut Abi Hanifah? Kenapa bukan? Kan sama namanya Banu Hanifah sama Abu Hanifah. Banu itu adalah anak-anak Hanifah, Abu adalah ayahnya Hanifah. Berarti gimana? Bukan. Kenapa bukan? Mirza Ghulam Ahmad Musailamah Al-Kadzab sebagai sebagai nabi. Iya, tapi mereka pengikut Abi Hanifah atau bukan? Secara madhab fikih, ha? Fikih ya, bukan akidah, fikih. Secara madhab aja. Apa mereka pengikut Abi Hanifah? Yani madhabnya Hanafi, Banu Hanifah itu. Bukan secara akidah loh ya, secara madhab aja. Naam. Ayub. Hah? Iya, itu kan dalam bidang akidahnya gitu ya. Dalam madhab fikihnya gitu loh. Banu Hanifah apakah mereka pengikut Abi Hanifah dalam madhab fikih? Naam. Barakallahu fikum. Anda masih mencari al من مرسلين mursalin Bukan. Kok bisa? <laughs> nah, barakallahu fiik. Abu Hanifah belum ada pada waktu itu. Nah. <laughs> Ini sahabat ya, akhi. Nah, di zaman sahabat Abu Hanifah jauh ya, akhi masanya. kecuali kalau mereka berpegang pada hadis hadis eh, saya uh, rajulun min ummati yuqalu lahu Muhammad bin Idris syarrun min iblis huwa syarrun min iblis wa Abu Hanifah siraju ummati siraju ummati siraju ummati hadis ini akan muncul seorang dari kaumku dari umatku ini yang namanya Muhammad bin Idris yang dia lebih jahat daripada iblis tahu siapa Muhammad bin Idris Imam Syafi'i nah di mana dan Abu Hanifah itu adalah siraj sebagai lampu penerang bagi umatku sebagai lampu penerang bagi umatku sebagai lampu penerang bagi umatku nah mungkin Banu Hanifah berpegang sama itu enggak mursalin Hadis ini hadis palsu dibuat oleh para pengikut madhab Abi Hanifah yang benci kepada madhab Al-Imam Syafi'i. Nah ini ashabul madhab ini sampai seperti ini sebagiannya. Karena ta'asub madhab sampai berani membuat hadis yang luar biasa kejamnya. Nah, <clears throat> Barakallahu fikum. Kemudian juga peristiwa yang terjadi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mereka uh, Ali membakar eh, mereka-mereka uh, yang um, um, apa pengikut daripada Abdullah bin Sabah pada waktu itu. Nah, ini semua sebagai bentuk dalil bahwa tidak mesti bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah itu 100% tidak boleh atau tidak mungkin jatuh pada kekufuran setelah itu atau kemudian 100% pula tidak boleh diperangi. Nah, ini bukti sejarah. Baik yang dilakukan oleh Rasul atau dilakukan oleh para sahabat tentang terhadap Bani Hanifah atau yang dilakukan oleh kepada eh, Ali bin Abi Thalib terhadap uh, perintis Syiah Rafidhah. Nah, qala anna man ankara al baza wa haula al-jahala muqirrun dan mereka para ahli bid'ah itu sebenarnya meyakini membenarkan bahwasanya Orang yang mengingkari hari kebangkitan maka dia dikafirkan dan diperangi walaupun telah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mereka ditanya, coba sekarang saya mau tanya. Oh, seorang mengucapkan la ilaha illallah. Dia menyatakan dirinya sebagai muslim. Tetapi dia nggak mau beriman kepada hari akhir. Tidak mau beriman kepada hari akhir. Kira-kira dia muslim apa kafir? Dalam pembahasan yang lalu telah kita bahas bahwa mereka sepakat bahwa kondisi orang yang seperti ini dinyatakan sebagai kafir. Nah, telah sepakat hal ini. Dan juga barang siapa waman jahada syai'an min arkanil Islam kufira wa qutil walau qala la ilaha illallah. Begitu pula yang mengingkari satu rukun dari lima rukun Islam. Menyatakan bahwa sholat nggak wajib, menyatakan bahwa haji itu tidak wajib. Nah, telah kita sepakati pada kajian yang sebelumnya bahwa mereka juga setuju tentang perkara ini tidak boleh dikafirkan uh, bahwasanya bahwa yang mengingkari salah satu rukun Islam dinyatakan sebagai kafir walaupun dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Ini sudah selesai pembahasan. Kita sudah sepakat ini. Nah, Syekh mengingatkan lagi tentang pembahasan yang telah lalu. Kemudian beliau menyatakan, فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْفُرُوعِ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ دِينِ الرُّسُلِ وَرَأْسُهُ Bagaimana kemudian kalimat La ilaha illallah tidak bermanfaat lagi tidak berfungsi sebagai penghalang kekufuran ketika dia e, mengingkari salah satu permasalahan yang tadi disebutkan dan kalimat la ilaha illallah itu tadi masih bermanfaat bisa mencegah seseorang dari kekufuran ketika dia telah atau walaupun dia telah mengingkari pokok dasar Islam yaitu tauhid. Kalau mengingkari perkara yang lainnya mengingkari rukun Islam, mengingkari salah satu daripada kewajiban-kewajiban daripada lima rukun Islam tersebut dinyatakan sebagai kafir. Sementara yang mengingkari tauhid beramal dengan amalan syirik yang itu bertentangan dengan tauhid, kalimat la ilaha illallah masih berfungsi pada posisinya sebagai penghalang, pencegah untuk dinilai dan dihukumi orang tersebut sebagai kafir. Bisa difahami ya, kawan? Kalau mengingkari sholat gimana ya, Kafir. Loh, sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak manfaat la ilaha illallah. Loh, kalau mengingkarin haji, ya juga kafir. Karena itu rukun Islam. Loh, ini uh, gimana ya, Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak manfaat la ilaha illallah. Tapi giliran yang mengingkari tauhid, beramal dengan amalan syirik, berkeyakinan dengan akidah-akidah syirik, berubah tiba-tiba. Oh nggak boleh dikafirkan. Dia kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Oh jadi tauhid itu lebih remeh, lebih sepele dibandingkan perkara-perkara tadi. Faham ya ikhwan? Ini jawaban global sebagai semacam murajaah, sebagai semacam pengingat dari Syekh terhadap apa yang telah dibahas pada kajian-kajian sebelumnya dan insya Allah sudah bisa difahami. Nah, walakin ada Allah ma fahimu makna al ahadith tetapi musuh-musuh Allah tersebut mereka tidak memahami makna hadis-hadis. Fa amma hadis Usama fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam bisababin annahu dhanna أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضقتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت Kemudian Syekh mulai memasuki jawaban terhadap pendalilan mereka dengan hadisnya Usama. Nah, ini sekarang jawaban terhadap syubhat mereka hari ini. Secara langsung. Nah, secara langsung pada poinnya. Kalau tadi masih jawabannya global dan bersifat apa tadi? Murajaah terhadap apa yang telah lalu. Jangan dilupakan. Nah, kata beliau, sesungguhnya Usama pada waktu itu membunuh seorang yang mengklaim dirinya sebagai muslim yang mana Usama mengira bahwa apa yang dia ucapkan klaim dia sebagai seorang muslim dengan mengucapkan la ilaha illallah motivatornya adalah apa tadi karena takut nah bukan ikhlas kalau nggak ikhlas diterima nggak amalan nggak diterima termasuk ucapan la ilaha illallah kalau nggak ikhlas maka tidak diterima ucapan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian uh, barakallahu fikum Usama uh, eh, membunuhnya dengan atas dasar uh, eh, von perkiraan Usama tersebut bahwa orang ini belum dinyatakan sebagai muslim. Nah, kemudian barakallahu fikum uh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang maknanya wahai orang-orang yang beriman jika anda sedang dalam sebuah pertempuran dalam sebuah peperangan menghadapi orang-orang kafir maka hendaknya kalian melakukan tersebut. nah apa maksud daripada ayat ini yakni jangan sembarangan memenggal kepala mereka atau membunuh mereka jangan-jangan sudah ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah nah Subhanallah, dalam pertempuran pun masih diatur oleh Islam bagaimana seorang mujahid bertempur, tidak sembrono, tidak sembarangan. Nah, qala fa in tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhalifu al-Islam qutila liqaulihi fatabayyanu walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbuti ma'na. Ini jawaban pertama dari Syekh. Perintah fatabayyanu perintah untuk bertasabbut tentang kondisi seseorang dibunuh ataukah tidak, bolehkah dia dibunuh ataukah belum boleh. Nah, mau tidak mau konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kata mu'alif Kalau ternyata tidak ada unsur-unsur yang membolehkan untuk orang tadi dibunuh Maka tidak boleh di, dibunuh Kalau ternyata di sana didapati unsur-unsur atau sebab-sebab yang merekomendasi dia, mengizinkan dia untuk membunuh, ya berarti boleh dibunuh. Kalau begitu, dalam keadaan seperti peristiwa yang dialami oleh Usama, ketika dia membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, kalau ternyata di sana ada sebab-sebab, ada mubarrirat, ada perkara-perkara poin-poin atau unsur-unsur yang kemudian mengizinkan Usama ataupun yang lainnya untuk membunuh orang tersebut walaupun mengucapkan la ilaha illallah maka silahkan maksud dari ayat ini adalah jangan sembrono tetapi ta'anni periksa dulu kalimat untuk memeriksa ini perintah untuk memeriksa menunjukkan bahwa ada kemungkinan benar gitu apa yang dilakukan oleh Usama atau barang siapa yang ingin melakukan seperti itu. Kapan menjadi benar? Apabila ternyata didapati di sana adanya unsur-unsur sebab-sebab yang kemudian mengizinkan Usama atau seorang mujahid yang lainnya untuk membunuh orang yang semacam tadi yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Fahimtum ya ikhwan? Ini apa misalkan unsurnya? Misalkan ketika dia sudah dilepas, ternyata dia justru masih bergabung dengan pasukan musyrikin dan masih menghunuskan pedangnya terhadap mujahidin kaum muslimin. Ini kan sebagai korina, sebagai indikasi untuk kemudian berikutnya oh ya sudah, berarti orang ini tangkap lagi kalau tangkap lagi sikat. Walaupun tadi telah mengucapkan la ilaha illallah akhirnya ya toh kalimat la ilaha illallah tidak lagi berfungsi untuk membela darah dia untuk menghalangi orang lain atau kaum muslimin membunuh dia bisa difahami ya ikhwan sekarang bagaimana bentuk pendalilan dari ayat ini ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Usama bin Zaid nah Ayat ini menyatakan ya ayyuhalladzina aman wahai orang-orang yang beriman jika kalian dalam keadaan pertempuran seperti itu. Nah, Bo ya jangan keburu-buru. Tasabbut dulu. Bukan kemudian Allah menyatakan jangan membunuh seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak seperti itu perintahnya. Tapi tabayyan dulu, tasabbut dulu, ya. Dicek dulu kebenarannya gimana, memang benar ataukah tidak. Boleh nggak kira akhirnya kita membunuh dia? Diperintah untuk apa tadi? Untuk bertasabut Berarti ada salah satu dari dua kemungkinan yang akan terjadi setelah terjadinya tasabut. Setelah adanya usaha untuk meneliti kebenaran suatu perkara untuk kemudian diputuskan boleh ataukah tidak. Jawabannya mungkin boleh ataukah yang kedua tidak. Bisa difahami ya kawan? Bagaimana contohnya E, contoh kapan dibolehkan seorang untuk membunuh dalam keadaan orang seorang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah kapan atau bagaimana contohnya contoh-contoh yang uh, atau contoh yang menunjukkan tentang bolehnya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dibunuh dalam kondisi seperti ini tadi yang anda sebutkan contoh misal saja misalkan setelah dilepas ternyata dia bergabung lagi dengan kaum musyrikin justru berbalik dia memegang pedangnya kembali untuk membunuh seorang mujahid muslim nah ini sebagai indikasi bahwa orang ini nggak benar ini tadi. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, ya sudah sikat aja. Nah, boleh-boleh saja untuk disikat. Loh, sudah ngucapin la ilaha illallah, nggak manfaat. Itu bohong. Karena sudah kita punya semacam korina, ya, bahir, suatu uh, dalil atau indikasi yang nampak secara nyata di depan mata bahwa dia mengucapkan itu main-main. Kalau Usama belum punya indikasi tadi, apa indikatornya tentang ketika dia membunuh Terus ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangku." Rasulullah menjawabnya, "Apa kamu sudah belah dadanya?" Untuk kamu tahu bahwa ternyata di hatinya tertulis orang ini takut kepada pedangmu ketika mengucapkan la ilaha illallah, bukan ikhlas. Nggak punya Usama. korina apapun ya, untuk membenarkan perbuatan atau tindakan dia membunuh orang tersebut. Tetapi kalau ada korina ya, yang tepat yang bisa terlihat dan didengar ah. maka di saat itu bisa dibenarkan apa yang dilakukan oleh Usama oleh karena itu turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu kalimat fatabayyanu maknanya adalah fatathabbatu teliti dulu jangan keburu-buru nah hasil penelitian bisa ujung-ujungnya adalah nggak boleh dibunuh karena kita nggak punya Korina apapun untuk membenarkan perbuatan kita atau hasil yang kedua ya boleh kita punya korina kita punya indikator begini begini begini begini yang mem akhirnya mau ujung-ujungnya membolehkan kita untuk membunuh orang tersebut walaupun telah mengucapkan la ilaha illallah faham ya ikhwan nah sampai di sini ada yang perlu disampaikan sebelum memasuki jawaban yang kedua terhadap masih lagi lagi sampai tiga kali. Anak belum tahu riwayat ini kalau toh benar nampaknya secara matan dia mungkar. Karena kalau seperti itu kejadiannya, maka tindakan Usama adalah benar. Nah, tetapi dari sekian riwayat yang disebutkan baik di soal Bukhari ataupun yang lainnya, tidak ada penyebutan bahwa orang tersebut telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak tiga kali, mengucapkan kemudian dilepas, kemudian dia membunuh muslim lagi, mengucapkan lagi kemudian dilepas dan seterusnya. Nah, Wallah alam, riwayat itu di mana? Nah, perlu ditinjau ulang. Nah, Fadal. Dengan adanya sunnah sunnah Islam ini, maka menunjukkan tindakan usaha itu benar oleh Rasulullah SAW. Tidak, tidak kemudian dibenarkan. Tetap salah karena Usama tidak punya hujah apapun pada waktu itu, kecuali sebatas don saja sebatas don yang Usama menyatakan ya Rasulullah orang ini mengucapkan karena takut kepada pedangku walaupun donnya itu nggak sembarangan kan ya donnya itu nggak sembarangan pedang sudah di sini nah nampak gitu yang dominan adalah memang orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut tetapi masih ada kemungkinan walaupun satu persen kan bahwa dia terus ingat bahwa memang betul anak mau mengucapkan la ilaha illallah anak berperang ini karena dipaksa oleh kaum anak dipaksa oleh Quraisy misalnya untuk ikut tembur kalau nggak ikut nggak enak ya masa orang kampung ikut bertempur saya nggak ikut tembur nah walaupun saya sebenarnya sudah yakin kepada agama yang dibawa oleh Muhammad akhirnya dia ikut bertempur kesempatan terakhir sebelum dia dibunuh bukan karena takut kepada pedang maunya dia silahkan dah bunuh anak tapi anak mengucapkan la ilaha Allah kan masih ada kemungkinan walaupun satu persen gitu lah ya ah, adanya kemungkinan seperti ini walaupun sedikit menjadi penghalang untuk menjadi benarnya perbuatan Usama bin Ladi ah siapa Usama bin Zaid nah ha uh, berada di yang membunuh seorang muslim yang menangkan hari ini eh, apakah seorang cukup bisa dikatakan menjadi muslim atau hanya mengucapkan la Iya betul dengan mengucapkan la ilaha illallah dia telah menjadi muslim nah dengan dia telah mau mengucapkan syahadatain dengan itu dia telah keluar dari kekufuran pindah ke daerah keislaman menjadi haram darahnya untuk ditumpahkan haram hartanya untuk dirampas atau diambil haram harga dirinya untuk dijatuhkan nah dan seterusnya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah sebatas itu muslim ucapkan la ilaha illallah nah sudah besoknya ke Sunan Ampel nangis-nangis di situ minta-minta istighosa ya telah dinasihatin nggak mau ya batal la ilaha illallahnya. Faham ya ikhwan? Nah, ini uh, suatu hal yang penting. Jawaban yang mungkin bisa dijawabkan pula dalam kasus ini adalah barakallahu fikum kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia uh, tidak berbuat satupun dari amalan kesyirikan setelah itu tidak pernah pula berkeyakinan-keyakinan akidah yang babila yang mengandung kekufuran setelah ucapannya la ilaha illallah maka dengan ini dia tidak boleh dibunuh kasusnya sama orang tadi setelah mengucapkan la ilaha illallah tidak nampak dari dia satu perbuatan pun yang bahir yang nampak dengan mata dan terlihat dengan eh, eh, terdengar dengan telinga bahwa dia telah melakukan satu perbuatan kekufuran Kan langsung itu kejadiannya. Mengucapkan la ilaha illallah. Penggal Nah, ini yang kemudian Rasulullah ingkarin dia. Ini yang kemudian Rasulullah mengingkari Usama dengan ingkaran pengingkaran yang sangat keras. Nah, barakallahu fikum. Tidak peduli yang melakukan itu adalah orang kesayangannya dan juga punya jasa besar terhadap Islam karena dia ikut bertempur. Yang kemudian Usama bin Zaid ditunjuk oleh Rasulullah memimpin sebuah pasukan yang baru terlaksana pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, paham ya kawan? Ini uh, suatu hal yang uh, penting untuk diketahui tentang hadis tersebut. Nah, fadl. Uh, apakah termasuk dalam yang dalam air atau pelaku Pelaku yang dilakukan eh, kasus yang dilakukan oleh Usama. Dia terkena kabur atau eh, apa namanya? Seorang yang membunuh jiwa seorang muslim dengan uh, eh, uh, barakallah dengan sengaja maka dia tergolong telah melakukan salah satu kabirah dosa besar dari sekian dosa besar. Tidak dinyatakan pelakunya sebagai seorang kafir keluar dari millatul Islam sang pembunuh tersebut selama dia belum menghalalkan pembunuhan. Selama dia belum menganggap pembunuhan terhadap seorang muslim, seorang jiwa yang muslim untuk dibunuh. Nah, Fahimtum ya ikhwan? Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah sebutkan uh, tentang wain uh, wain ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. ala al إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بالعدل وأقسطوا إن الله yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu jika dua kelompok dari kalangan mukminin bertempur bertempur tempur itu gimana bukan kayak main apa catur atau apa perang-perangan ya, ya tempur bunuh-bunuhan gitu loh tetapi Allah kasih masih diberi nama oleh Allah mukminin wa in ta'ifatani minal mukminin ya masih diberi nama mukminin kemudian hadis yang uh, ayat di dalam surat al-baqarah yang menyebutkan tentang al-qisas al-qisas ya barang siapa yang bunuh ya dibunuh nah Allah menyebutkan kutiba alaikumul qital uh, kutiba alaikumul qisasu wa uh, barakallahu fikum fil qatla al hurru bil hurri wal abdi bil abdi al abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf coba perhatikan ayat ini Allah telah mewajibkan kepada kalian kisas yang bunuh ya bunuh Nah, siapa saja dia sebagai orang yang merdeka atau hamba sahaya, pria ataupun wanita, sama saja. Yang bunuh harus dikisos, kata Allah. Kemudian Allah lanjutkan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Namun barang siapa yang ternyata telah diberi maaf ya oleh saudaranya saudaranya yang dimaksud siapa di sini saudara dia seiman dari keluarga orang yang dibunuh paham maka eh, barakallahu fikum ikutilah perbuatan itu balaslah dengan perbuatan baik pula bisa difahami ini Allah menyatakan faman ufiya lahu min akhihi masih diberi nama aku saudara seiman aku di sini akhfillah nah ada si A bunuh si B keluarga si B memberi maaf kepada si A ya untuk tidak dijadikan apa kisos mungkin bayar e, barakallahu fikum fidyah saja bayar tebusan ataupun maaf secara mutlak nah lah Allah nyatakan faman ufiyalahu min akhihi barang siapa yang telah diberi maaf oleh saudaranya yang dimaksud saudara di sini saudara seiman masih diberi nama saudara kalau kafir sudah dihukumi dan dinilai sebagai seorang kafir sang pembunuh tadi maka tidak dinamakan sebagai akhi faham ya kawan ini menunjukkan bahwa sang pembunuh masih dalam koridor Islam tidak keluar dari bingkai keislaman tersebut. Nah, dan beberapa dalil yang lainnya. Nah, ya. Nah, apakah tidak ada pembelaan Kenapa orang yang dibunuh kenapa? Yang dibunuh oleh bersama ini apakah tidak ada pembelaan dari Rasul? Pembelaan? Ah. Ya uh, apakah Rasulullah itu adakah riwayat-riwayat lain Rasulullah terhadap Usama itu mengganti itu misalnya ada saudara yang membunuh pada waktu bangkrut Uhud terkeliru membunuh sesama muslimnya sehingga membayar apakah Rasulullah terhadap perbuatan Usama ini demikian ataukah memang bisa sudah sampai di sini tidak ada penjelasan yang pertama tadi anak belum paham apakah ada pembelaan maksudnya gimana pada yang dibunuh oleh Usama misalnya uh ah. -huh Iya, oh enggak, enggak ada. Enggak ada penjelasan bahwa ternyata memang e, pengingkaran Rasulullah itu benar dan apa yang dilakukan oleh Usama adalah salah bahwa orang itu telah dinyatakan sebagai muslim murni dan dinyatakan telah masuk jannah. Tidak ada penjelasan seperti itu, hanya sebatas pengingkaran dari Rasul SAW terhadap perbuatan Usama membunuh seorang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, juga tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah membayar e, eh, tebusan buat keluarga orang yang dibunuh tersebut untuk menunjukkan bahwa orang itu telah muslim begitu. Nah, nggak ada keterangan tentang itu. Hanya sebatas pengingkaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan Usama. Yang pengingkaran Rasulullah ini dilandasi adanya suatu kemungkinan walaupun sedikit bahwa memang orang tersebut mengucapkan la ilaha illallahnya itu benar ikhlas dari hatinya. Nah, barakallahu fiik. Nah, dua orang muslim Ya kalau itu seandainya eh, dengan jumlah yang besar kemudian berdasarkan takwil masing-masing pihak mentakwilkan perkara yang mereka permasalahkan eh, antara hak dan batin maka yang terjadi pada masa perselisihan Muawiyah dengan Ali nggak ada kisos. Nah, sudah selesai pada waktu itu. Nah, tidak kemungkinan Anda dulu bunuh adik anak juga. Harus kisos nggak nggak ada. Selesai. Karena urusannya besar. Nah, urusannya besar mereka juga bisa nuntut kan? Kan begitu. Mereka bisa nuntut. Ya, itu teman kamu bunuh tetangga anak dulu. Nah, itu ponakan anak itu. Ayo, kisos juga, perang lagi lah. Nah, sama-sama punya kekuatan. Barakallahu fiik. Eh, yang dimaksud adalah eh, jenis-jenis pembunuhan yang di luar yang seperti itu urusan-urusan pribadi dan yang semisalnya nah barakallahu ini ada pertanyaan banyak panjang sekali nih sampai gini tadi menunjukkan panjangnya gitu nah ini penting ya ikhwan karena lupa nyampaikan kalau ada ikhwan bertanya nah ini labas ini masih dalam bentuk surat masih lebih anulah Insya Allah di waktu berikutnya mudah-mudahan terjawab. Kalau bertanya suatu masalah, itu diantara yang penting untuk kita ketahui adalah berkaitan dengan tata cara adab tolabul ilmi. Tata cara adab menuntut ilmu. Ya, ini penting ini. Kalau bertanya suatu masalah kepada ustadz, kepada syekh, di waktu pelajaran atau yang lainnya, jangan dimunyerkan gitu lah. Tahu dimunyerkan Ya, mau tanya satu masalah, paham Ustaz masalahnya ini gitu. Tapi buta dulu ke sana, kemari, ke sana, kemari, tak baru ke sini. Nah, itu kadang-kadang seorang pengajar dia merasa dikejar waktu. nggak cukup waktunya. Yang kedua, dia sudah capek. Ya, sudah capek. Nah, kadang-kadang malah akhirnya nggak bisa memahami masalah dengan yang semestinya. Jadi to the point Uh, poin. uh, apa Ustaz, hukumnya ini begini gimana Ustaz? Hukumnya masalah ini begini gimana Ustaz? Kalau memang perlu diberi penjelasan singkat tentang perkara yang berkaitan dengan misalkan orang kedatang ke dokter. Dokter itu kadang-kadang sumpah maaf saja ya mungkin kalau seandainya sang pasien ini sakitnya misalkan sakit uh, barakallahu uh, mah misalkan. Ini Pak dokter saya ini sakit uh, ya kadang-kadang pusing, kadang-kadang eh, apa namanya saya itu bingung gitu Pak Dokter ya, bingung, kadang-kadang merasa cemas. Eh, padahal itu katanya kalau cemas itu bisa mempengaruhi kepada kesehatan. Nah, wus diunya kan intinya dia mau menyebutkan bahwa saya kalau nggak makan tuh sakit sini. Nah, nah si Pak Dokter mikir ini orang mau ngeluhkan tentang penyakit mahnya ini. Nah, tapi Junior kan gitu padahal dia banyak pasien sedang antri ini nah atau dia sendiri sibuk nah barakallahu fikum ya kalau alhamdulillah masih sabaran pak dokternya dengarkan terus nah lalu kalau tidak sabaran nah ini eh, kan jadi masalah akhirnya barakallahu fikum begitu juga di majelis taklim di majelis ilmu barakallahu fikum para masyayikh itu kadang-kadang begitu dipotong sudah pertanyaan itu potong belum selesai jebret maksudnya ini begini ya nggak boleh sudah selesai nah sudah paham maksudnya oh ini kesini karena sudah dia pengalaman pertanyaan yang semisal ini sudah sering di diajukan ke dia nah nggak boleh selesai lah dia keburu ini harus jelaskan ini target target yang harus diselesaikan waktu sudah mau habis gitu lah nah barakallahu fikum jadi ini penting ini salah satu saja bentuk tentang adab talabul ilmi dan penting untuk diketahui oleh ikhwanna barakallahu fikum. Taib sampai di sini uh, tapi jangan putus asa ini nggak apa-apa karena dalam surat insyaallah anda baca. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain di dijawab باذن taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah